بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم كلا حقا إن الإنسان لا يطغى أن رآه نفسه استهنى بالمال نزل في أبي جهل نزل نزل في أبي جهل ورأى علمية واستهنى مفؤول ثان وأن رآه مفؤول له inna ila rabbika ya insanu arruj'a ar ay arruju'u takhwifun lahu fayujazi at-tayya bima yastahiquhu ara'aita fi mawadhi'iha ath-thalathati lit-ta'ajjubi alladhi yanha huwa abu jahlin 'abdan huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla ara'aita in kana al-manhiyu 'alal huda aw litaksim amara bit-taqwa أرأيت إن كذب أي أناه للنبي وتولى عن الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه أي يعلمه فيجازي عليه أي إجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان كلا رد له lain lamu qasamin lam yantahi amma huwa alaihi minal kufri lanasfa'an bin nasiyah lanajurranna binasiyatihi ilan nari nasiyatin badalu nakiratin min ma'rifah kadhibatin khati'ah waswa bidzalika majazun wal muradu sahibuha falyad'u nadiyahu ay ahla nadihi wa huwa al majlisu yantadi yatahaddatsu fihi al qaumu وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهوا عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني علمت علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا جردا لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا jardan warijalan murdan jurdan jurdan warijalan murdan sanat uzzabaniyah ay al malaikata lilada hiladha ashidat liihlakih wa fil hadithi law da'a nadiyahu la akhadatu azzabaniyatu ayanan kalla rat'un lahu la tuti'hu ya muhammadu fi tarkis salah wasjud salli lillah waqtarib minhu bi ta'atih hmm. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala Kalla innal insana la yatgha Kalla benar-benar innal insan sesungguhnya manusia itu la yatgha melampaui batas keterlaluan Kenapa? An ra'ahu Melihat itu manusia hu dirinya istagna merasa tidak butuh dari Allah, merasa kaya dengan hartanya. Nazala ini turun fi Abi Jahal di dalam menerangkan tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini dia tadi itu orang yang tidak butuh dengan Tuhannya. Karena itu dia sudah melampaui batas dalam kekufurannya dan kedolimannya. Dan ini walaupun sababnya turun kepada Abu Jahal Cuma al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Fa kullu makhluk setiap makhluk dia itu seharusnya muftagir li khaliqi merasa butuh berharap selalu kepada penciptanya. Dalam segala gerak-geriknya, diamnya, ucapannya harus berharap kepada Tuhannya. Tapi Abu Jahal tidak. Hmm? Innal insan manusia yang seperti Abu Jahal ini melampaui batas. Kenapa? Anro'ahu karena melihat dirinya udah merasa cukup dengan hartanya nggak butuh dengan Tuhannya lagi. Roah di sini dimana alimah Wastagna kalau alima berarti punya dua maf'ul bih. Maf'ul pertamanya hu domir baris. Yang kedua istagna jadi maf'ul tsani. An ra'ahu istagna jadi maf'ul lahu. Inna ila rabbikar ruj'a Sesungguhnya kepada Tuhanmu wahai manusia Ar-ruj'a ar-ruju' yaitu kembali kepada Allah. Lo ente ini merasa cukup dengan harta, kamu itu akan tinggalkan harta, kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kau tidak butuh sama Tuhan merasa cukup dengan harta? Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu akan kembali. Takhwif lahu. Ini membuat takut kepada insan tadi itu. Kalau sudah kembali kepada Allah, fayujazi maka membalas Tuhanmu Allah at-taghiya bima yastahiqquh orang yang melampaui batas yang sudah keterlaluan kufurnya tadi itu bima yastahiqu dengan apa yang ia berhak mendapatkannya itu siksa. Hmm? Diberikan inti kalau taat beriman masuk surga, anak nggak perlu surga. Nah, itu seakan-akan gitu. Inti nanti diampuni oleh Allah, anak nggak butuh ampunan Allah. Yang penting duit. Anda nggak butuh nasihatnya ente. Kan banyak orang begitu ya. Nah, udah udah Anda nggak perlu nasihatnya ente. Anda perlu duit. Ini ini seperti sifatnya Abu Jahal ini. Andra austaghna bil mal dari itu. Dia nggak paham inna ila rabbika ruj ruj'a gitu. Ya. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita fi mawadhi'iha thalathah di tiga tempat ara'aita di sini li ta'ajjub semuanya untuk ta'ajjub di sini ara'aita ara'aita ara'aita ada tiga coba nanti hitung ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla satu ara'aita in kana alhuda amara bitaqwa dua ara'aita in kadzdzaba wa tawalla tiga Semuanya araita di sini bukan karena untuk bertanya tapi karena untuk ta'ajjub. Tidakkah kamu melihat Allah yanha orang yang melarang huwa Abu Jahal di sini Abu Jahal melarang siapa? Abdan seorang hamba yang dimaksud adalah huwa nabi SAW itu nabi Ida sholat jika dia melakukan sholat. Abu Jahal ini melarang Nabi melakukan sholat. Delon, sing larang siapa ini? Abu Jahal. Yang dilarang siapa? Nabi Muhammad. Melarang apa? Melakukan sholat. Delon, wis banding no wis. Heran gak kamu ini? Yang dilarang Muhammad, sing larang Abu Jahal, kemudian melarang sholat. Daerah tidak kau delok ini. Seakan-akan begitu. Ara'aital ladzi ha? 'abdan idza sholat. Araita in kana 'alal huda au amara bitaqwa tidakkah kamu melihat mengetahui inkan sesungguhnya ada yang dilarang siapa yang dilarang tadi itu Nabi Muhammad al-manhi siapa? Nabi Muhammad al huda dia dalam petunjuk Tuhan. Au atau ditaksim yang dilarang tadi itu amar takwa. Dia memerintahkan melaksanakan takwa. Loh, sing dilarang ini siapa? Orang yang me memerintahkan untuk takwa kepada Allah dan dia mengikuti petunjuk Allah. Tuan. Abu Jahal ngelarang Nabi sholat yang dilarang orang yang benar. Tidak heran kamu lihat ini kejadian. Aro'aita inkadzaba. Tidakkah kamu perhatikan, mengetahui, tidakkah kamu ketahui inkadzaba jika ada yang melarang itu mendustakan. An-nahi nabi yang melarang kepada nabi itu Abu Jahal. Loh, sing larang ini kadzaba, orang yang mendustakan tentang kebenaran. Watawalla dan berpaling anil iman daripada iman. yang larang orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada iman. Yang dilarang orang yang mengajak bertakwa kepada Allah dan dia mengikuti petunjuk Allah. Kemudian perlakuannya melarang hamba Allah untuk sholat. Alam ya'lam bi Allah yara. Tidakkah ia mengerti, mengetahui bi Allah yara sesungguhnya Allah melihat ma sadara minhu apa yang telah ia lakukannya. Ayya'lamuhu artinya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan Abu Jahal. Fayujazihi alaih maka bakal membalas Allah kepada Abu Jahal alaihi atas perbuatannya. Nah, ro'aita di sini kan punya dua maf'ul bi. Kalau kamu lihat yang pertama, Aro'aita alladhi yanha abdan idza shalla ini maf'ul bih yang pertamanya ada itu alladhi kemudian yang kedua araita in kana al huda au amara bittaqwa maf'ul bih yang pertama al awal tadi ada yang kedua ini maf'ul bih awal dan tani tidak ada jadi yang pertama araita alladhi yanha abdan idza shalla alladhi yanha abdan idza shalla maf'ul bih awal yang maf'ul bih tani mahdhuf. Kalau yang kedua ini ara'aita in kana al-huda wa amara bittaqwa maf'ul bih awalnya mahdhuf an-nabi al-manhi. Kan gitu. Maf'ul bih taninya juga mahdhuf. Yang ketiga ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allah yara, alam ya'lam bi Allah yara ini maf'ul bih thani, maf'ul bih awalnya mahdhuf. Jadi yang ke, yang pertama maf'ul thaninya mahdhuf. Kalau yang kedua maf'ul awal dan thaninya mahdhuf, yang ketiga maf'ul awalnya dok yang mahdhuf. Terus maf'ul thaninya yang pertama gimana? Ya ini alam ya'lam bi anna Allah yara ini semuanya. Hah? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla alam ya'lam bi anna Allah yara? Nah, gitu. Ara'aita in kana Almanhi izin Nabi Muhammad 'ala alhuda huda au amara bi taqwa alam ya'lam bi anna Allah yara? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla in kadzaban annahi wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara gitu. Nah, ini semuanya adalah ta'ajjub kan tadi. Maknanya i'jab minhu ya mukhatab. Heranlah kamu dari ini kejadian wahai mukhatab min haitsu sekiranya nahyuhu anis sholat melarangnya Abu Jahal melaksanakan sholat sing dilarang sholat ibadah wa min dan dari sekiranya innal manhi alal huda amir bittaqwa yang dilarang adalah nabi yang ikuti petunjuk Allah orang yang ngajak orang untuk bertakwa wa min haitsu innan nahi mukadzibun wa mutawallin anil iman dan juga dari pandangan sekiranya yang melarang adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada iman. Sing dilarang sopo, sing larang sopo, ngelarang opo. Kaheran aku ngeluk wong medhi kok ngene ya Bu Jahal ini. Seakan-akan begitu. Kala la illam yantahi. Kala Roda apa roda itu kalau bahasa Indonesia? nya. Roda itu apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Menentang ya? Menentang, oh, iya menentang. Kalah. La illam yantahi. Lam di sini lam kosam. La illam yantahi mahuwa alaihi minal kufur kalau memang tidak berhenti Abu Jahal ini amma huwa alaih daripada yang ada Abu Jahal itu atasnya minal kufur daripada kekufuran kafir model ngono kalau tidak berhenti lanasfa'am bin nasiyah itu asalnya nanasfa'an nun taukid khafifah itu ya cuma tulisannya pakai alif gitu ya Lanasfaan fa'an benar-benar tak tarik ubun-ubunnya. Lanasfaan fa'an bin bin nasiyah. An-nasiyah nah, tadi itu ubun-ubun. Hmm? Lana benar-benar tak tarik binasiyati ubun-ubunnya ilan nar ke neraka. Eh, kau terus Abu Jahal. Tak tarik ke neraka nasiatin kadibah ubun-ubun oh, badal nakiroh daripada ma'rifah <coughs> nasi yang kedua ya nasi yang pertama ini ya badal nakiroh daripada ma'rifah Kadibatin ubun-ubun oh, singgoro khotiatin yang salah tapi ini majaz Diwa, disifati dengan ubun-ubun goro itu majas wal murad maksudnya sahibuha sahibul ubun-ubun sahibun nasiyah orang yang memiliki ubun-ubun yang suka goro itu falir'una dia maka hendaknya dia si Abu Jahal ini nasiah kadiba ini Suruh manggil nadiyahu ahl nadihi orang yang diajak ngomong sama dia. Wa huwa al-majlis yaitu ahlul majlis. Yang tadi yatahaddats fil gom yaitu tempat majlis yang bercakap-cakap di majlis itu kaum. Wakana dan ada itu Abu Jahal kola berkata li Nabi kepada Nabi SAW. Lama ketika intaharo membentak Nabi hu Abu Jahal. Haithu sekiranya naha melarang Abu Jahal hu Nabi anis sholat daripada sholat. Lakot alimta. Benar-benar kamu sudah mengetahui Muhammad ma biya Tidak ada di ini kota Mekah. Rojulun seseorang aksar nadian paling banyak uh, pengikut maksudnya ya orang yang uh, bergabung orang yang ber, apa memihak ya mini daripada aku ya, aku ini paling banyak pengikutnya sak kota Mekah ini aku ini paling banyak pengaruhnya La amla'anna 'alaika. Benar-benar aku akan penuhi untuk menyerang kamu. Hadal wadi ini lembah. In situ jika aku menghendaki khailan jurdan. Kuda-kuda yang tipis, yang enggak ada rambutnya. Ini kuda yang gede gitu. Ya. Warijalan murdan dan laki-laki murdan yang tidak punya kumis dan jenggot maksudnya yang masih muda-muda kuda yang gede dan orang-orang yang jago yang masih muda gitu. Ini ceritanya Abu Jahal ini bersama teman-temannya Kemudian teman-temannya tadi ini manas-manasi gitu. Hal ya'faru au hal ya'firu Muhammad wajahu baina adhurikum. Ini biarkan dah. Muhammad ini mengotori mukanya dengan debu di, di muka kami salat Muhammad salat itu ya dianggap ya'firu mengotori mukanya dengan debu. Padahal hidup eh, apa di, di antara kamu Ngenyek Muhammad ini. Melakukan itu di hadapan kamu loh nih. Kok berani? Kamu biarkan tak nih? Itu. Faqila na'am. Maka dikatakan iya. Iya. Muhammad melakukan itu. Kok berani ya? Apakah Muhammad dibiarkan untuk sujud padahal kamu ada kelihatan itu? ada di Ka'bah. Iya ya, kok dibiarkan? Maka berkata Abu Jahal, "Wallati wal Uzza la in ra'aitu yaf'alu dhalik la ata'anna 'ala ragabatihi wa la a'firanna wajhahu fit turab." Maka Abu Jahal berkata, "Demi Lat dan Uzza, kalau aku melihat Muhammad ngerjakan lagi, hmm? tak ide lehernya." dan aku akan kotori eh, aku akan kotori mukanya dengan tanah tak osek-osek nong ini bisikilku lon Muhammad akan anak injek kepalanya ketika sujud nanti Fa'ata Rasulullah SAW bahwa yusalli Maka datang Abu Jahal kepada Rasulullah Dan Rasulullah lagi sholat waktu itu Dilarang Muhammad Kamu jangan Melakukan itu Muhammad. tak mau Nabi. Ada apa yang melarang? Loh, ini nggak tahu aku. Ini Abu Jahal ini yang paling pengaruh loh kota Mekah ini. Kalau aku mau tinggal ngumumkan aja pemuda-pemuda tak suruh kumpul semuanya penuh kota Mekah ini semuanya dengan pemuda yang akan nyerang inti Muhammad. sambung Eh. sambung Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan itu? Hah? Abu Jahal datang kepada Nabi mau diinjak kepalanya. Bahwa yusalli atau ala ragabati. Aneh Abu Jahal tadi itu. Ketika mau mendekat kepada Nabi, yang kusu ala agibe wayat tagi biade Abu Jahal itu mundur mundur kemudian Abu Jahal tadi itu uh, seakan-akan dia tadi itu melindungi dirinya dengan tangannya mundur tidak ada apa-apa mundur kaget kape. akhirnya nggak mampu sudah Abu Jahal mau datang kepada Nabi mundur Abu Jahal tadi itu seakan ketakutan dia uh, menolak dengan tangannya tadi maka ditanya, fagilah, Fagila, malak, kenapa? Kenapa? Tidak ada apa-apa kok ini mundur, ayo. Itu sudah sumpah tadi, mau Muhammad. Kalau inna baini wa bainahu khandagan min nar. Antara aku dengan Muhammad ada parit mengeluarkan api waktu itu. Wahaula ajniha dan ada di situ juga Ternyata malaikat, malaikat dengan sayapnya siap untuk apa namanya? Me, e, siap untuk menyerang Abu Jahal. Karena itu Abu Jahal mundur. Hah? Kelihatan api dari itu. Fakalan Nabi maka Nabi berkata, "Laudana minni lahtatafathul malaika udwan udwa." Kalau seandainya dia tetap maju, Mendekat kepada aku, malaikat akan mereteli Abu Jahal, seluruh anggota badannya dipisah-pisah nanti. Hmm? Putung tangani, putung zikiri, putung dasi gitu. Baik. Allah mengancam kalau seandainya berhenti Abu Jahal ini tetap dalam kekufurannya begitu la'an lanasfa'an bin nas lanasfa'an bin nasiyah benar-benar aku akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Tak, nak nunggu mati langsung di buak yang rokok wis. Nasiatin kadibatin ah, Itu ubun-ubun orang yang pembohong yang berbuat salah. Faliyad'u nadiyah, dia akan ngomong. Akan-akan bisa penuhi anak tinggal ngomando akan datang semuanya tiba-tiba. Faliyad'u suruh manggil. Nadia orang-orangnya yang diajak omong eh, eh, apa kelompok-kelompoknya dia itu suruh manggil semuanya Nadia Hah? Muhammad ini perintah kepada Nabi. Suruh manggil dia Abu Jahal, kan nyombongkan. Anak kalau mau lembah ini tak penuhi dengan orang-orang yang nyerang kamu. Faliat Nadia suruh manggil. senat Uzzabaniyah bakal aku akan panggil Zabania, malaikat Zabania. Inti manggil manusia untuk nyerang anak, tak panggilkan malaikat kata Nabi. Malaikat Zabania. Siapa malaikat Zabania? Al-malaika malaikat al ghilat yang keras, sidat, Ya, keras. ketih keras. Li'ih untuk menghancurkan, mencelakakan Abu Jahal. Fil hadis dalam hadis dikatakan laudaa nadia. Kalau seandainya Abu Jahal benar-benar memanggilkan pemuda dari itu dengan kuda-kudanya, dengan pasukannya untuk menyerang Nabi, la akhadhu zabaniya ayanan. Benar-benar akan diambil langsung oleh malaikat zabaniya terang-terangan. Langsung yang rokok wis. Taati mati maning bakal disiksa oleh Allah langsung dengan malaikat Zabaniyah. Hmm, jadi kamu minta backing preman seakan-akan itu. Anak backingnya malaikat. Ya, malaikat yang backingnya nah seakan-akan gitu. Ayo wes telur Teluk be, seakan-akan gitu. Hmm. Kalah. Tentang lagi la tuti'hu jangan kamu taati dia wahai Muhammad seperti Abu Jahal ya Muhammad fitarkis sholat di dalam meninggalkan sholat yang larang sholat terus no la tuti'hu enggak usah kamu patuh sama dia wasjud waqtarib wasjud solilillah, sholatoh untuk Allah wahai Muhammad waqtarib dan dekatkan diri dari Allah bi dengan melaksanakan taat kepadanya Ada lagi yang menyatakan waktarib ay wajtahid fid du'a. Hmm? Salatoh dan berdoalah kepada Allah. Nah, karena itu kalau salat jangan kamu tadi itu langsung amblas setelah salat iktarib. Hendaknya kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan membaca zikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang perlu dibahas. Ini Abu Jahal. Orangnya memang sombong Abu Jahal ini. Ini ada yang menyatakan nah, dalam tafsir ada menyatakan la eh, lanasfa'anna bin nasiyah ain lanajurranna bin nasiyati ila naran gitu. Tapi ada menyatakan la nasfaan bin nasiyah yauma badrin. Benar-benar aku akan tarik ubun-ubunnya Abu Jahal ini ada di perang Badar nanti. Hah? Di perang Badar itu setelah peperangan banyak kaum musyrikin yang jadi korban kan. Abu Jahal termasuk di situ. Eh, iya Abu Jahal termasuk. Udah nggak berdaya Abu Jahal ini. Tapi belum mati. Nah, di situ sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kecil orangnya Abdullah bin Mas'ud ini kecil. Abu Jahal orangnya gede dugur. Wagah Abu Jahal itu orangnya. Abdullah bin Mas'ud kelihatan Abu Jahal. Akhirnya takut masih kuat Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud dari jauh huh? dengan tombak lobang hidungnya dileboni sama tombak. Faham ya? Dilihat. Urip apa ndak iki gitu. Ya, kuat apa ndak ini? Hmm, ditombak <laughs> di lubang hidungnya. Hmm. Kemudian setelah ditombak begitu ternyata Abu Jahal sudah tidak mampu sudah. Wah, habis itu Abu Abdullah bin Mas'ud mendekat ke Abu Jahal kekeden gitu loh. Wah, akhirnya berusaha menek ke naik ke mana? Dadanya Abu Jahal. Lu masih Abu Jahal masih bisa ngomong waktu itu. Setelah naik begitu Abu Jahal Abu Jahal ngomong, "Ya ruai ya ruai ruwai'il ghanam." Lagat ragita margan alia. Eh, tukang gembala kambing inti sudah naik ke tempat yang sangat tinggi. Ini siapa yang kamu naik ini? Ini nggak tahu siapa pemimpin Arab ini aku tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah menjulang tinggi, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Inti kafir, tak itik lagi. Hah? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mau membunuh Abu Jahal dengan pedangnya. Kata Abdullah kata Abu Jahal, "Iqta' bi sayfi hadha li'annahu ahaddu wa aqta'." Ambilkan pedangnya. Inti bunuh ana, inti potong kepala ana dengan pedangnya ana sendiri aja. Itu lebih tajam kok dari pedangnya inti. Wow, lebih kuat. <laughs> Malah di situ dikatakan ketika mau dipotong dari ini dari leher bagian atas kata Abu Jahal jangan agak ke bawah biar kelihatan gagah kalau ngadep Muhammad itu dia. Jahat itu Abu Jahal. Hah? Fir'aun itu loh mau mati itu menyatakan aman tuh bima amanat bi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel tapi nggak diterima oleh Allah karena sudah Ruhnya sampai ada di goro-goro, di kerongkongan. Udah takluk, ini sudah mau mati, masih sombong lagi. Eh, jangan ke atas, nanti kelihatan kecil, nggak gagah nah, dari bawah. Nah. Kata Nabi likuli ummatin fir'aun. Nah, wa fir'auni asyaddu min fir'aun Musa. Nah. Setiap umat itu punya musuh, setiap nabi ya, setiap nabi itu punya musuh seperti Fir'aun. Nabi Musa ada Fir'aun. Cuma Fir'aunku ini lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Mau mati si sombong. Kalau sana mau mati udah takluk. Mau beriman tapi terlambat. Nah, akhirnya dibelai sama Abdullah bin Mas'ud. Gorok itu Abu Abu Jahal. Setelah lepas kepalanya, tidak kuat ngangkat Abdullah bin Mas'ud ini. Karena memang kecil. Akhirnya dilobangi apa namanya? telinganya, dikasih tali, digeret sama dulu maksud. Kepalanya Abu Jahal itu ditarik ke di, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Jahal yang terhormat, yang sombong, yang gagah, istagna, yang begitu hebat sama Nabi ternyata kalah dengan Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang orang biasa digeret. Sampai Jibril tertawa juga ngelihat kejadian itu. Ngeledek Ya. Eh. Lanas fa'am binna binas ya. Ya. Fadal, ada perlu dibahas atau cukup? Orang kalau sudah statusnya tadi itu seperti Muhammad Rasulullah juga akan disediakan musuh yang hebat seperti Abu Jahal. Kalau itu jadi dai nggak mau dimusuhi, jangan jadi dai ente. Kalau ente jadi jadi orang yang ahli ibadah nggak mau dimusuhi, jangan jadi ahli ibadah. Itu pasti akan disediakan model begitu. Cuma jangan khawatir. Nanti kamu dari itu dijaga oleh Allah dan juga para malaikat pun akan menjaga. Isu itu sudah pasti, itu sudah sunnatullah di atas bumi ini. Ya, Nabi aja mau diidek kepalanya kok. Inti Alhamdulillah berangkat ke masjid tidak ada yang mau ngidek. Eh. Nah, jadi karena itu eh, kita ini sudah tinggal menikmati. Ya, mereka yang sudah memperjuangkan, yang merasakan pahitnya, kita sudah menikmati. Kita mengucapkan syahadaten, tidak ada ancaman bunuhan, kita sholat, tidak ada melarang. Tapi lihat Nabi, orang itu latihan haab dan tidak sholat, Kamu sholat dilarang dulu itu. Nih, preman itu ya lebih dari John Kane ya Abu Jahal ini ini ya. <laughs>